Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau kemudian Bapak tokoh masyarakat Provinsi Riau, Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI yang hadir pada malam hari ini, Bapak Rektor Universitas Riau, Bapak Ibu Dekan, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dua suku hidup berdampingan, suku etnis Bosnia dengan Serbia. Sama-sama di bawah jajahan. Sakitnya bagaimana Rusia. Lalu kemudian ketika Rusia ini jatuh, maka Orang Islam sifatnya ingin memerdekakan diri dari penjajahan. Ali Izzet Begovic memproklamirkan kemerdekaan Bosnia Herzegovina. Disitulah marah Slobodan Milosevic. Akhirnya pada tahun 1992, waktu itu saya kelas 2 SMP, Madrasah Sanawiyah, kawan-kawan mengambil kotak untuk mengumpulkan uang dan belum ada VCD, belum ada internet. Tahun 1992 kita pinjam meminjam video yang diputarkan. Bapak Ibu yang 92 ingat peristiwa itu. Bagaimana mohon maaf tak layak untuk diceritakan. Laki-laki disiksa, anak-anak dihabisi. Kemudian perempuan-perempuan disakiti, diperkosa, dianiaya. Sampai ada perempuan itu kalau buka buku Fatawa Mu'asirah Syekh Yusuf Al-Qardawi, di situ ada satu pertanyaan terkait dengan Bosnia. Apa hukumnya perempuan Bosnia yang hamil akibat dari perkosaan tentara Serbia dan dia ingin menggugurkan janin kandungannya? Dijawab oleh Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh menggugurkan janin hasil perzinahan tentara Serbia. Hampir gila perempuan itu mengandung anak hasil zina. Satu sisi itu buah hatinya, satu sisi itu adalah mimpi buruk berkepanjangan. Tapi Syekh Qardawi berpendapat biarkan anak itu lahir karena dia tak berdosa. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tahun 1992, 2002 2012, 2017, 25 tahun sesudah itu kita dikejutkan lagi. Tahun belakangan ini kita lihat lebih ganas lagi dari yang dialami oleh saudara kita di Bosnia, Eropa Timur sana. Hari ini maklumat informasi apapun yang terjadi detik ini juga sampai ke kita. Waktu itu videonya mungkin sudah lama, gambarnya tidak jelas. Saya masih ingat guru-guru mengajak kami sholat raib di tengah lapang. sakit banyaknya jenazah di Bosnia. Hari ini anak-anak sekolah kembali berkumpul. Dana-dana kembali dikumpulkan. Beberapa malam yang lalu di masjid yang sama di sini ramai. Saya sangka malam ini kita tak ramai karena kemarin kita sudah berkumpul ternyata tetap bertahan. Itu semua tak lain tak bukan adalah Bukti kata Nabi la yu'minu ahadukum kamu tak beriman hatta bali akhi sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau selama ini ada yang mengukur sayangnya dengan tahajud malam kata dia dia beriman, tak salah. Dengan melaksanakan haji dan umrah kata dia dia beriman, betul dengan bersilaturahim kata dia beriman datang pengajian subuh Sabtu subuh Ahad memang tak keliru tapi apa yang terjadi di Bosnia apa yang terjadi di Poso apa yang terjadi di Ambon apa yang terjadi di Palestina dan sampai hari ini yang terjadi pada saudara kita di Rohingya itu dibalik semua itu adalah tampak mana yang mulutnya berisi kebencian yang mengeluarkan statement mengatakan ini hanya masalah politik, ini hanya masalah minyak, ini hanya masalah gas yang ada di bawah tanah Arakan. Maka sebetulnya rasa iman itu tak ada dalam hatinya. Nabi yang berkata demikian, la yu'minu kata Nabi. Kalian tak beriman hatta yuhibba li akhi sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Mengapa orang Bosnia itu diperkosa, dihabisi? Apakah karena beda bahasa? Mereka hidup bertetangga, berkawan, bersahabat puluhan, ratusan tahun lamanya. Tapi kemudian ketika gesekan-gesekan kecil terjadi, mereka habisi saudara tetangga kerabatnya itu. Hanya karena apa? Apakah karena orang Serbia tidak mau, orang Bosnia tak mau diajak Serbia? Sebagian orang Bosnia itu roknya tetap pendek, Sebagian orang Bosnia itu bahkan ikut merayakan hari besar rumah saudaranya. Sebagian orang Bosnia itu bahkan ikut mabuk. Tapi ketika gesekan itu datang, apa yang terjadi? Mereka dihabisi hanya karena satu, hanya karena mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini menyadarkan kita, kita mayoritas Riau Bumi Melayu Melayu adalah Islam. Kita lihat pemimpin kita Muslim. Malam ini wakil gubernur hadir, gubernur tak lama lagi juga akan datang. Meninggalkan kegiatan penting karena ini lebih penting. Tokoh-tokoh masyarakat kita datang. Akademisi dari universitas berkumpul semua. Apa yang mendasari itu semua? Tak lain tak bukan. Bahasa kita berbeda dengan Rohingya. Suku kita berbeda dengan mereka. Mereka nun jauh di sana. Pulau Sumatera di atas Sumatera. Malaysia di atas Malaysia. Thailand di atas Thailand. Myanmar, Burma, Rohingya. Jauh di atas setelah Burma, Myanmar barulah masuk ke Bangladesh. Bangladesh, India, Pakistan. Secara daratan mereka lebih dekat ke Bangladesh. Tapi Bangladesh pun susah juga mereka lebih mau turun ke bawah. Lautan mereka seberangi. Akhirnya mereka pun mencapai Aceh. Aceh membukakan dari beberapa tahun yang lalu sudah membukakan kem-kem menerima pengungsian. Pemda memberikan bantuan. Kita di tengah Sumatera tak bertemu langsung pantai kita dengan mereka, tapi hati kita terbuka. Beberapa malam yang lalu di tempat yang sama kita mengumpulkan dana. Malam ini juga kita akan mengumpulkan kita kirimkan ke lembaga yang terpercaya, dompet duafa. Kita sudah tengok buktinya nyata, rumah-rumah wakaf, sekolah wakaf, orang yang disekolahkan, akademisi, beasiswa, tak diragukan, semuanya transparan, tampak jelas laporannya, ada websitenya, ada tokohnya, ada ketuanya. Malam ini datang pula langsung hadir dari Jakarta. Apa maknanya? Tidak ada alasan untuk tidak memberi. Kalau ada orang beralasan saya sebetulnya mau membantu tapi lembaganya tak jelas. Ini jelas, transparan, diaudit, terdaftar, resmi, legal. Tak ada alasan lagi untuk berkata tidak. Kelak masanya kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan wal fuad hati kullu ulaika kana anhu mas'ula Pendengaran, sudahkah kau dengar berita tentang Rohingya? Mata, sudahkah kau tengok video bagaimana tangan kaki bergelimpangan dipotong mereka? Salah satu kejahatan kafir adalah mutilasi. Bagaimana Nabi SAW melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib pada perang Uhud. Apa yang terjadi? Dalam kitab Ar-Ra'iq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Muwarafuri bercerita, Mustilat bihi mim, fa, lam, ta. Muthilat bihi. Dalam kamus Al-Maurid diterjemahkan muthilat, mutilasi. Telinga dipotong, hidung dikerat. Mereka tusuk dengan paku, mereka jadikan rantai. Orang yang melakukan motivasi, mutilasi, motivasinya adalah kejahatan yang luar biasa. Dia tidak puas hanya sekedar dibunuh mati. Ada penyakit dalam jiwanya. Apa yang dialami saudara kita di Rohingya itu yang pernah dialami dulu oleh sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud. Dihabisi, dibunuh, tapi tak cukup puas sekedar mati. Tapi setelah orang itu mati pun dipotong, ada penyakit kejiwaan dalam dirinya. Yang dulu katanya agama ini mengajarkan kelembutan, kesantunan, tidak boleh menyakiti hewan, tak boleh menyakiti binatang. Binatang kau sakit nanti kau akan kena karma. Mana ajaran itu sekarang? Mana buktinya? Tapi ketika kita banyak, kalau kita ramai, orang-orang minoritas yang berada di bawah kita tetap aman, adam, ayam, tentram. Datang Sayyidina Umar bin Khattab ke kota Baitul Maqdis Palestina. Lalu kemudian kunci kota Palestina diserahkan oleh pendeta. Ketika diberikan itu, Sayyidina Umar bin Khattab dipersilakan sholat di gereja. Sayyidina Umar tidak mau. Tanah itu bersih, tak ada najis, tapi dia tidak mau. Kenapa Umar tidak mau? Karena Umar tidak mau akan ada masjid di dalam gereja. Bekas tempat sujud Sayyidina Umar. Pasti orang Islam akan membuat masjid Sayyidina Umar. Yang diprediksikan betul. Sekarang betul-betul ada Masjid Umar bin Khattab berhadapan dengan gereja Al-Qumamah, Al-Qiyamah yang ada di Palestina. Di sini tempat solat Sayyidina Umar, di sini tegak berdiri gereja, bersahut-sahutan antara suara lonceng dengan azan. Di Jakarta kita melihat, di sini katedral, di sini istiqlal. Kalau kita besar, kalau kita banyak, yang minoritas terpelihara. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Bani Umayyah, Bani Amasyah, sampai Turki Utsmani terpelihara, terjaga kaum minoritas. Tapi kalau kita yang sedikit, apa yang terjadi? Bosnia jadi sejarah. Poso Ambon menjadi bukti yang terakhir sekarang yang sedang masih lagi dialami sebagiannya lari ke Pakistan, Bangladesh, sebagiannya lari pula ke daratan, sebagiannya pula diterkam oleh ombak gelombang di tengah lautan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting buat kita semua, apa yang terjadi di sana 10, 20, bahkan mungkin 100 tahun akan datang bisa saja menimpa anak-anak kita. Kalau tidak kita wariskan agama Islam ini benar-benar, mereka akan menjadi minoritas, akan menjadi orang yang terkucilkan. Rohingya menyakitkan sampai-sampai tinggal di tanah nenek moyang mereka tapi tidak diberi warga negara. Tak ada yang lebih gila daripada Myanmar. Negeri itu negeri mereka. Nenek moyang mereka membuka tanah itu. Tapi mereka tidak boleh punya warga negara. Tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Tidak bisa diangkat menjadi polisi dan tentara mereka hanya boleh bercocok tanam, bertani dan berniaga. Tapi mereka berhasil, sukses, semangat. Persaingan ini luar biasa. Sampai-sampai Asun Wiratu mengatakan, kami tidak mungkin bisa bersama anjing gila. Dia katakan kita anjing gila terkena rabies yang akan menggigit mereka. Maka itu bukan keluar dari seorang jenderal, pernyataan permusuhan rasis fasis bukan keluar dari seorang geng preman, penjahat, perampok, tapi keluar dari tokoh agama. Apa maknanya? Ini pelajaran penting waspada bagi umat Islam semuanya. Jangan sangka di balik ketokohan itu ada kelembutan, tapi permusuhan yang luar biasa. Apakah kita di sini membangkitkan gejolak kemarahan, dengan membunuh, menjarah, menghabisi, tidak. Saya tidak setuju dengan menjarah, membunuh, menghabisi karena tak sama. Sedangkan Yahudi saja dikatakan Allah laisu sawa, tak sama antara sama orang Yahudi, apalagi bangsa ini. Kita tetap jaga persatuan kita. Tapi paling tidak peristiwa yang kita lihat dengan mata kepala, videonya tetap kita terima. Bolak-balik kita mendengarkan ceramah alim ulama sampai kepada kita gambar-gambarnya bahkan kita tak mampu lagi untuk melihatnya ketika disebut kata Rohingya oleh Imam Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Rohingya semua meneteskan air mata saya menjadi imam solat subuh beberapa kali tetap saya selipkan di balik solat kunut subuh berubah menjadi kunut nazilah kenapa karena tak ada usaha yang lebih hebat daripada doa ad-doa silahul mu'min dalam khutbah Jumat tak pernah saya lupakan Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Rohingya. Amin kata jamaah. Maka yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling baik, hebat ilmunya, kuat fisiknya, punya bela diri, hebat dalam ketentaraan, pergi ke sana berjuang berjihad. Saudara-saudara kita dari Aceh, saudara-saudara kita dari Patani Thailand yang terlatih maka mereka berangkat menuju Arakan, menuju Rohingya. Tapi bagi yang tidak mampu, kirimkan. Makanya zakat 8 asnam salah satunya diperoleh untuk zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sabilillah membeli tombak, sabilillah membeli pedang, sabilillah memberi baju besi, sabilillah memberi tameng, semua itu bayangkan zakat ada seperlapan khusus untuk berjihad fisabilillah andai kita di Pekanbaru ini punya baitul mal bait rumah mal harta seperlapan dari baitul mal itu kita wajib kirimkan untuk menolong yang terdekat Palestina penting tapi ada yang lebih dekat dari Palestina apa dia Arakan Rohingya yang sudah dibantai oleh Myanmar Burma paling dekat tapi karena kita tidak punya lembaga satu pintu zakat satu kerajaan, maka kita pun menggalang dana dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, sekolah-sekolah, mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan berpanas-panas. Apa yang mereka cari? Tak lain tak bukan nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar, harriquhu bakar dia. Pertama dengan logika, akal. Ketika akal kalah, maka otot bermain. Hai bala tentara, kata Namrus, kumpulkan semua kayu bakar. Bakar dia, bunuh dia, matikan dia, habisi dia. Disitulah mukjizat datang. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sujuk, dingin, tenang, adam, ayam, nyaman, wasalaman. Engkau selamat bagi Ibrahim alaihissalam keluar Ibrahim seperti keluar dari cuaca yang tenang, yang sejuk, yang adem ayem. Itu terjadi pada Sayyidina Ibrahim salam. Oleh sebab itu hari ini saat itu apa yang terjadi? Seerong seekor burung pipit mengeluarkan beberapa tetes air yang diambil dari paruhnya. Dia memadamkan kata binatang yang lain. Untuk apa ini? Tak ada maknanya setetes dua tetes dari paruh yang kecil itu. Tapi sampai pada jawaban, aku tahu ini tak akan memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi aku ingin nanti bisa menjawab di akhirat. Ketika datang pertanyaan, saat Ibrahim dibakar, apa yang sudah kau lakukan? Paling tidak aku pernah memadamkan berusaha melihat gejolak api, bangkit semangat. Walaupun tak padam, tapi paling tidak pernah berusaha memadamkan. Dunia ini tempat masalah. Selesai masalah Bosnia, datang masalah Ambon. Selesai masalah dari sejak kita kecil sampailah televisi hitam putih, sampailah hari ini berwarna, masalah Palestina tak selesai. Meninggal aktor-aktor lamanya, meninggal Yasser Arafat, digantikan dengan pemimpin yang baru. Masalah tak pernah selesai. Kita tak pernah ditanya berapa masalah yang pernah kau selesaikan selama hidup. Tapi kita akan ditanya di hadapan Allah, apa yang pernah kau lakukan terhadap masalah ini. Hadis tentang membunuh cicak pada malam Jumat hadis sahih. Apa salah cicak? Karena dia bukannya membawakan air untuk memadamkan, tapi malah menghembus-hembuskan angin supaya api itu berkobar. Saudara-saudara kita, seakidah dengan kita, seiman dengan kita, kemarin sama-sama buka puasa dengan kita tapi mengatakan ini bukan masalah agama, ini masalah nasionalisme, ini masalah gas, ini masalah minyak. Tak ada bedanya dengan cicak yang terus menghembus-hembuskan fitnah, yang terus menghembus-hembuskan api, kobarkan fitnah. Tak ada rasa hibahnya dalam hati. Sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan qad badatil baghdha'u min afwahihim sudah jelas tampak kebencian dari mulut mereka wa ma tukhfi suduruhum akbar ada yang lebih besar daripada yang keluar dari mulut mereka itu yang lebih keluar besar dari tangan mereka dalam tulisan koran mereka tulis di website mengatakan ini bukan masalah agama ini bukan masalah keyakinan Sedangkan paus dari Vatikan pun berkata, orang Rohingya dianiaya karena keyakinan mereka sendiri. Aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh berakal lebih baik daripada kawan yang jahil. Hari ini kita berkawan dengan kawan yang jahil. Tapi Alhamdulillah, keganasan, kejahatan asunwiratu dan kelompok tentara Myanmar menunjukkan kepada kita mana kawan, mana lawan. Sebelum ini kalau kita lihat pakaiannya nampaknya kawan. Sebelum ini kalau kita sholat dengan dia, sama-sama buka puasa, sama-sama pergi haji umrah, kita sangka dia kawan. Tapi setelah musibah ini datang, barulah kita sadar, membaca tulisannya, melihat cuitannya di Twitter, melihat statusnya, dia bukan kawan, dia hanyalah lawan yang berbaju kawan. Hari ini tampak jelas mana kawan, mana lawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sanggup pergi dengan bekal ilmu, dengan bekal fisik yang kuat. Pergilah. Andai tak sanggup, maka Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar, tapi dia dapat pahala perang Badar. Kenapa bisa dapat? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sama macam orang yang berperang. Kalau kau sanggup melangkahkan kaki, silakan. Tapi kalau tak sanggup, berikan bantuan dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, transfer. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita. Makanan, makanan, makanan yang kau tumpuk akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Kau pakai, kau pakai akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, yang kau pakai menolong jihad. Ketika nanti ditanya, kau salat malam? Pernah. Pernah kau sa'i? Pernah pernah engkau menolong saudaramu? Tidak. Siapa yang tak pernah berjihad, siapa yang tak ada niat berjihad, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Tak ingin mati jahiliyah. Kita tak mau mati sebagai mata mitatan jahiliyah. Tiap hari, tiap malam kita berdoa, Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, wala taktim alaina bi su'il Paling tinggi, ikut. Tak sanggup ikut, kirimkan. Yang paling rendah adalah doa doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. Manusia dihormati, dimuliakan karena otaknya berfungsi. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Ini yang membedakan antara orang waras dengan orang gila. Maka otak daripada ibadah adalah doa. Panjatkan doa petang, pagi, siang dan malam. Aqrabu ma yakunul abdu min wa huwa sajid. Yang paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud berdoa tidak menunggu sampai di pintu Ka'bah labbaik Allahumma labbaik berdoa tak mesti menunggu di multazam berdoa tak mesti menunggu di belakang makam Ibrahim berdoa tak mesti di padang Arafah tempat yang paling mulia tempat yang paling waktu saat yang paling mustajab bangun di tengah malam di sujud terakhir teteskan air mata mohonkan kepada Allah bayangkan saudara kita yang dipotong dikerat Bayangkan saudara kita, anda yang diperkosa itu adalah anak keponakan kita, istri kita, adik kita, kakak kita. Anda yang rumahnya dibakar itulah rumah kita. Ketika air mata tak menetes, sesungguhnya hati kita sudah keras. Thumma qasat qulubuhum. Hati mereka sudah mengeras sehingga tak lagi bisa meneteskan air mata. Tapi kalau sampai di tengah malam, rajulun ada orang zakarallah mengingat Allah fafadat ainahu menetes air matanya ainani dua mata la yamassuhuman nar ada dua mata yang tak akan terkena sentuhan api neraka yang pertama ainun bakat min khasyatillah mata yang menetes menangis karena takut kepada Allah mata yang menetes menangis karena takut azab turun akibat tidak menolong mata yang menetes menangis karena takut tidak berbuat lalu kemudian turun murka Allah subhanahu wa ta'ala ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam. Mereka menjaga rumah mereka, menjaga rumah Allah, menjaga anak gadis mereka, menjaga anak sepupu saudara ponakan mereka demi untuk agar tidak ditangkap musuh-musuh Allah. Mata yang tak tidur 24 jam itu akan dijaga dari api neraka. Hanya itu saja dua mata yang selamat, yang lain tak dapat diselamatkan maka andai kita diberikan Allah kelapangan rezeki inilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala idza matal insan kalau manusia mati yatsma'ul mayyita salasun yang mengiringnya ada tiga malu hartanya ikut mengiring tapi hanya sampai ke pelataran parkir saja ahluhu keluarga anak cucu menantu sahabat kerabat andai tolan tapi hanya sampai ke tempat pintu liang kubur saja yang kekal abad adalah wa amaluhu amal perbuatan infak sodakoh doa munajat kepada Allah tetesan air mata hanya itu saja yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang sudah pergi, kita tangisi. Yang kita tangisi itu sebenarnya bukan mereka. Yang kita tangisi adalah kita yang tak jelas entah mati dalam keadaan bagaimana. Mereka sudah jelas mati syahid. Empat dijanjikan Allah bagi mereka. Kematiannya seperti kars, hanya macam cubitan di tangan. Sesakit-sakitnya cubitan. Begitulah sakitnya mereka melewati sakaratul maut. Sedangkan kita tiap pagi, tiap petang masih lagi berdoa. Allahumma hawin alaina. Allahumma hawin alaina. Fi sakaratil maut. Mereka sudah selamat. Yang kedua, mereka tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap pagi, tiap petang masih berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Yang ketiga, mereka tidak akan dihisab. Dihisab dihitung amal. Mereka tidak lagi sedangkan kita masih juga berdoa fi maut ringankan kami waktu sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab maafkan kami ketika amal kami di dihisab yang keempat mereka langsung diundang Allah masuk ke dalam surga salamun alaikum selamat bagi kalian tiba-tiba masuk kalian ke dalam surga Allah fadkhuluha khalidin masuk dalam keadaan aman tentram Salamun qawlam min rabbir rahim. Mereka sudah mendapatkan itu. Maka yang kita tangisi bukanlah mereka. Sesungguhnya menyangisi nasib kita sendiri. Menengok, bercermin, mengukur bayang-bayang. Apa yang dapat menolong diri ketika anak dan harta tak bisa membantu. Yaumala yang fa'umalun. Hari itu harta tak bisa menolong. Wala banun. Anak tak bisa membantu. Illa kecuali man atallaha Orang yang mati menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenung sejenak kita malam ini. At-tafakkur sa'ah kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah berpikir merenung sejenak khairum min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Dari isya sampai subuh tahajud, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud tapi ada yang hebat. Setelah berpikir malam ini, HP mati, TV mati, ngobrol berhenti, berpikir sejenak. Bagaimana anak cucuku di masa akan datang? Sekarang hidup di bumi Melayu kami mayoritas. Bagaimana kalau terjadi minoritas? Anak cucu menantu hari ini tertawa, Bagaimana kalau sampai masanya menangis? Hari ini kita bebas merdeka beribadah. Bagaimana kalau yang dialami saudara kita diarahkan? Saudara, saudara Rohingya meneteskan darah air mata yang terjadi bagi mereka tak mustahil akan terjadi juga pada kita. Bukankah dulu saudara kita di Spanyol, Nun di Andalusia pernah berkuasa bukan sebentar, 700 tahun lamanya, tapi keadaan berbalik. Apa yang terjadi? Naik seorang penguasa yang zalim lalu dia berikan ancaman, kalian tetap bertahan di negeri ini dengan kompensasi termahal murtad tapi kalau mau tetap memegang agama, out dari Andalusia. Mereka menyeberang. Tak tahu entah apa yang mereka naiki. Sebagiannya mati di tengah lautan. Samudra Atlantik, hembaknya deras, karangnya tajam. Meninggal para suhada melompat dari Andalusia untuk masuk ke dalam Maroko, dataran Afrika Utara. Itu pernah terjadi Padahal mereka punya kekuasaan yang hebat. Masjidnya masih tegak berdiri. Alhamra menjadi saksi. Tapi apalah daya. Itu bisa saja terjadi. Merenung sejenak. Setelah ini bukan membangkitkan kemarahan. Bukan membenci tetangga yang berbeda agama. Bukan memusuhi mereka. Tidak tapi lebih kepada otokritik ke dalam. Sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan Islam. Harta yang ada berikan untuk zakat wakaf infak sedekah bangkitkan semangat dakwah, masjid-masjid hidupkan lagi. Hanya itu saja yang dapat menolong. Setelah itu kalaupun kita mati, maka kita sudah meninggalkan yang baik-baik. Man sanna fil Islam, siapa yang membuat kebaikan fil Islam dalam agama ini, sunnatan hasanatan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru amila biha, orang lain yang melakukan setelah dia mati mengalir pahalanya untuk dia. Malam ini anak-anak muda panitianya yang memasang ini semua, organisasi yang menyelenggarakan ini, yang bersemangat, semangat mereka ini dikutip ini ada anggota keluarga masjid, remaja masjid, para pengurus masjid mengambil inisiatif kami juga akan membuat di masjid kami dikumpulkan menolong saudara kita Inilah yang bisa kita lakukan selama apa? Selama hayat di kandung badan, selama masih bernafas, selama masih tegak di atas muka bumi, selama engkau berada di atas tanah, belum lagi masuk ke dalam tanah kesempatan untuk beramal soleh. Alladzi khalaqal mauta yang menciptakan mati wal hayata dia juga yang menciptakan hidup untuk apa dia buat ada hidup ada mati pagi tadi ada yang mati tak lagi sempat beramal malam ini kita masih diberikan Allah kesempatan beramal maka buatlah yang sebaik, buatlah yang paling hebat. Karena ketika orang membangun rumah, dia bangun rumah yang paling besar, tiangnya yang paling kokoh, kamarnya yang paling banyak. Kalau dia beri kendaraan, kendaraan paling cepat, paling hebat, paling mahal, paling megah. Tapi ketika beramal, kenapa pilih yang paling murah, paling rendah, paling lemah? maka tidak fair cara kita berpikir tak seimbang sesuai keseimbangan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itulah muhasabah diri sendiri yang saya sampaikan menegur diri sendiri mengingatkan tentang saudara-saudara kita mudah-mudahan ada manfaatnya banyak cakap saya ini tak berkenan di hati tak sesuai tutur kata bumi Melayu hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf Terima kasih perhatian cik-cik, puan-puan, tuan-tuan. Aku luqau lihada astaghfirullah walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.